Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita C.C. Sukiar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antin Bulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Hari Akik sebagai Eyang Wanayasa, Bahar Mario sebagai Raden Setakeling, Yulia sebagai Cempaka, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Nusri sebagai Girinda Sana, Andi Pangeran sebagai Jerang Sawa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong hidup membujuk Raden Purbaya agar mau mempergunakan jurus-jurus yang telah diajarkannya. Dan Anting Bulan yang berada dalam gua bawah tanah mulai mempelajari bagian dasar dari guratan gambar semedi Banyu Cakrabuana. Neng akhirnya menceritakan pada Dampu Awuk tentang maksud dan tujuannya datang ke Bukit Tengkorak. Dan pada akhir kisah itu diceritakan, Raden Purbaya bertemu dengan pendeta Girindasana, pembunuh Rara Angken ibundanya. Setan pembunuh, pembunuh ibundaku, kuhancurkan kepalamu, Kubunuh kau! Kubunuh kau! Berhenti, Purbaya! Siapakah pendeta pembunuh itu, Jerangkong? Siapakah dia? Oh, ada apakah Purbaya? Kenapa kau bersikap seperti ini pada Gerinda sana? Dia adalah pembunuh ibundaku. Aku harus membalaskan sakit hati ibundaku. Hai! Ya! Hup, hup. Kristen. Ya, ya, ya. ah, ah, guru! Guru! Siapakah anak ini, Guru? Kenapa dia berani bersikap seperti ini padaku? <laughs> Bagaimana aku tahu? Tidak mungkin anak itu salah mengenali orang. Kau pasti telah membunuh ibundanya. Setan, kau berpura-pura segala. Ibuku kau buat menderita dengan racun pasarmu hingga yang meninggal dunia. Setan, Lepaskan aku! Lepaskan! Mari kita bertempur hingga salah seorang di antara kita mati. Oh, guru, ibunda anak ini mati secara tidak sengaja oleh pasar dari Rakusa pala, guru. Sengaja atau tidak, kedatanganmu saat itu memang tidak menangkap aku. Lepaskan, lepaskan aku. Dengar berbahaya. Besok para tamu sudah mulai berdatangan. Peliharalah sikapmu itu. Kau dengar sendiri, ibundamu terbunuh secara tidak sengaja oleh pasar beracun dari raksasa pala. Di mana pendeta gila itu? Hmm. Ia menunggu tempatku. Sebagian hartaku di Karang Sedana. Karang Sedana? Hmm. Uh, ayah, aku memiliki tempat. Membeli sebuah tempat di sana dan kekayaanku di sana. Dialah yang menunggunya. Kedatanganmu bersamaan dengan penyerangan orang-orang Karang Sedana kepada bukan kami. Nah, apakah bukan kekayaanmu di Karang Sedana adalah hadiah dari Paman Setana? Oh, si siapakah yang mengatakan itu padamu, bocah? Kau terkejut, Cirangkung. Siapapun akan dapat mengambil kesimpulan yang mudah itu. Girinda sana, muridmu turut dalam penyerangan ke Gua Larang dan kau pun saat itu hadir ke sana. Warang hancur dan kau kini mendapatkan hadiah dari paman sentana pengkhianat itu. Hmm, Purbaya, aku bersumpah kedatanganku ke sana sesungguhnya lah ingin mencari lawan yang mampu untuk menghadapiku. Dan beruntung, di sana aku bertemu dengan Mamang Kuraya. Hmm. Seandainya Prabu Jaya Suntana memberikan hadiah padaku, itu adalah sesuatu yang wajar. Setan, kalian semua adalah komplotan pembunuh orang tuaku. Eh, dengarlah Purbaya. Jika kau memang ingin membalaskan dendam, silahkan kau hadapi Rakusa Pala. Akan tetapi, belajarlah dulu baik-baik denganku. Dan kau akan memiliki kesempatan untuk itu. Guru. Sudah, Girinda. Kau pergilah. Periksa semua persiapan adik-adikmu untuk pertemuan pendekar itu. Besok para tamu mungkin sudah mulai berdatangan. Ya, baiklah, Guru. Dan kau, berbahaya. aku meminta kau untuk melakukan sebuah tugas khusus. Kau satu-satunya muridku yang mempunyai kecakapan budi bahasa, memiliki wajah yang menarik. Untuk itu, ku minta kau untuk menyambut tamu-tamu khususku dan menyuguhkan minuman pada mereka. Baiklah, aku akan membantumu, Jerangkong. Akan tetapi, kau harus berjanji akan memberikan kesempatan padaku untuk membalaskan dendam dan sakit hatiku pada Rakusa pala pembunuh ibundaku. Hmm. Baiklah, aku berjanji Purbaya. Lalu, bagaimana dengan Raden Karmapala? Dan di manakah anak itu sekarang? Sudah beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Hmm. Anak itu masih dalam keadaan sakit akibat pukulanmu itu. Untuk itu, ia masih berada dalam perawatanku. Nah, pergilah kau ke gerbang sana. Bantulah saudara-saudaramu. Ingat, Jerangkong, aku bukan muridmu. Tapi, aku akan membantumu. Hmm. Satu saat nanti, kau akan menyadari semua kebaikan-kebaikanku padamu, bocah. Pergilah sana. Anak itu cerdik sekali. Aku harus dapat menundukkannya. <laughs> Purbaya, Purbaya. Keesokan harinya, Bukit Tengkorak sudah mulai dipenuhi oleh tamu-tamu yang berasal dari berbagai golongan. Nama besar dari jerangkong hidup cukup menjadi jaminan bagi mereka untuk memenuhi undangan baik secara sukarela, karena rasa penasaran ingin bertatap muka, karena ingin menjalin hubungan bagi mereka dari golongan hitam, maupun secara terpaksa karena khawatir bermusuhan dengan cerangkong hidup. Ah, mari, mari sahabat-sahabat, masuklah terus. Kami telah menyediakan beberapa barak yang cukup bersih untuk kalian semua beristirahat. Ah, mari masuklah. Eh. Tak jauh di depan kita, sudah banyak para penyambut tamu, murid-murid dari Jerangkong Hidup, yang mungkin akan mengenal kita. Nah, untuk itu, sebaiknya kalian mulai saat ini. Jagalah sikap kalian, dan waspadalah selalu di tempat yang amat berbahaya itu. Ya, ya. ya. Kami akan memasang mata dan telinga saja hmm. untuk dapat lebih mengenal suasana. <laughs> Bagus. Ah, itu anak perempuan kecil itu kau jaga baik-baik ya. Jangan sampai anak itu mengacaukan suasana nanti ya. Huh, enak saja. Saya dibilang anak perempuan kecil. Saya datang kemari justru untuk membebaskan junjungan saya Raden Purbaya. Nah, nah, nah. Itu Wanayasa. Ya, kau jagalah anak kecil yang mulutnya bawel itu ya. <laughs> Biarlah itu menjadi urusan kakangnya, Seka Keling. Hah, saya sudah cukup dewasa, Ki. Janganlah saya diatur. Cempaka, sudahlah. Kita akan segera masuk ke daerah yang amat berbahaya. Jagalah sikapmu. Uh, iya, iya, Paman Seta. Uh, ah, nah, kita berjalan bersama-sama. Jangan ada yang pergi jauh meninggalkan rombongan. Ayo, Wanayasa, kita masuk ke sana. Baiklah, Pungkur. Apakah memang sudah pasti di sini adalah tempat persembunyian jerangkong hidup? Kakek Pungkur sudah menyelidikinya. Dan lagi, saat ini jerangkong hidup sendiri mengadakan suatu keramaian dan mengundang banyak pendekar dari tanah Jawa dan Pasundan. Uh, keramaian apakah itu, Paman? Entahlah, Cempaka. Eyang dan kakek pungkur sendiri masih kurang jelas. Dalam undangan itu, hanya tercantum pertemuan pendekar Tanah Pasundan. Uh, saya merasa sangat cemas sekali dengan keadaan Raden Purbaya. Saya ingin segera bertemu dengannya, Paman. Hmm, sebentar lagi kau akan segera bertemu dengannya. Bersabarlah. Nah, itu dia para penyambut tamu. Berhati-hatilah. Mereka adalah para pengikut dari Jerangkung hidup yang pasti sangat sakti. Ah, mari. Mari silakan masuk para tamu. Terus saja menuju ke atas sana. Oh, kiranya Tuan Wanayasa dan Tuan Parang Pungkur bersama murid-murid dan uh, eh, Nisew. Ah, mari, mari silakan masuk. Hmm. Setan. Iblis pengacau. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kuasai hatimu. Kita harus melihat keadaan dulu. Ada apakah, Paman? Siapakah dia? Hei! Bukankah... Bukankah dia yang dulu menghadang Paman? Hingga... Hingga Gusti Rara Angkan terluka kena... Kena pasir beracun. Setan! Orang itu Tapi, tapi Eyang, dia... Sudahlah sempaka. Eyang mengerti dan tahu siapa pendeta itu. Diam sajalah. Ah, inilah kamar kalian. Beristirahatlah dengan tenang. Guru kami akan menemui kalian besok pada pertemuan itu. Ah, maafkanlah Rencana apa lagi yang sedang paman dan eyang tunggu? Itu adalah orang yang melukai gusti saya, Rara Angken. Dia jahat. Kenapa tidak diberi ganjaran saja? <laughs> perempuan kecil, kita semua, termasuk kau, adalah tamu di sini, ha? Masa kau mau mengacau di sini, ha? Oh, jadi, jadi kalian semua akan membiarkan saja mereka? Uh, saat ini kita tidak akan mengadakan kerusuhan. Kita datang memenuhi undangan. Kita akan menanyakannya. Dan kita akan memintanya dulu secara baik-baik. Lalu, apabila dia tidak mau memberikannya? Eh, sudah. <laughs> sudah. Nah, Wanayasa. Eh. Cucumu ini harus kau perbanyak latihan semati untuk penguasaan tv Wanayasa. <laughs> Bagaimana, Eyang? Jika mereka tidak akan memberikan Raden Purbaya dan Raden Karmapala pada kita? <sighs> Kita akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Sekalipun harus uh, darah ditumpahkan di bukit ini. Ya, tapi berjanjilah Kau akan menuruti semua kata-kataku. Boleh. Asalkan jangan seperti yang dikatakan Paman Seta. Menyingkirkan saya lebih dahulu. wah, <laughs> wah, wah. Anak-anak sekarang benar-benar tidak dapat kita atur dan arahkan lagi. Bagaimana anak-anak dahulu? <laughs> ah, sudahlah, Wanayasa. Ajak semua anak-anakmu itu masuk. Kita beristirahat di dalam. Nah, ayo, saya Sariti, masuklah. Dan kau, Kuit, mereka, uh, beristirahatlah kau di depan sini saja. Dan kau Tamburu dan cakal di belakang barak ini. Awasi suasana dan jangan sampai lengah ya. Aku ingin beristirahat di dalam. Baik, Guru. Oh, oh terima kasih Jerangkong. Kamar ini cukup bersih buatku. Eh? <laughs> nah, mari, marilah kita beristirahat. Eh, Paman Seta? Ya. Uh, apakah uh, saya boleh berkeliling sebentar? Oh ya, jelas tidak boleh, Cempaka. Bukankah Eyang dan Kipungkur sudah menyatakan kita semua tidak boleh terpisah terlalu jauh satu sama lain? Kenapa sih Eyang terlalu berhati-hati? Lihatlah itu, para tamu lainnya lalu lalang di sekitar bukit ini. Ingatlah Cempaka, kau sudah berjanji untuk menuruti kata-kata Eyang dan kata-kata aku, pamanmu. Iya, tapi... Ah, sudahlah, kata... tidak usah kau duduk di sini. Jika nanti saja... Ah itu, itu Raden Purbaya. Hei, Cempaka, tunggu. Hup. Tunggu. Ada apa, Cempaka? Lepaskan, Paman. Lepaskan. Ah, Raden. Ah, Raden, ini aku, Cempaka. Raden. Ah. ah, ada apa, Seta? Eyang, aku melihat Raden Purbaya, Eyang. Hmm. Lalu kemana dia? hilang hilang di balik gerumbul itu. Kakang Seta mencegah saya, Eyang, hingga saya tidak dapat mengejarnya. Ah, ah itu, itu dia, Eyang. Raden! Raden! Oh, uh, maaf, kukira kau orang yang kukenal adik kecil. Kau, kau bukan Raden Purbaya? Kau kira aku anak manja itu? Kau mengenalnya adik kecil? Kau mengenal Raden Purbaya? Jangan panggil aku adik kecil. Kau juga seorang perempuan kecil yang masih senang bermain boneka. Ah, kurang ajar. Hah! Ah! Perempuan kecil seperti kamu ingin melawan aku. Paman dan kakekmu saja dapat kucabik-cabik tubuhnya dengan tangan dan kakiku. Adik kecil, kenapa kau menurunkan tangan keras pada perempuan ini? Hmm, bukankah kau lihat sendiri anak itu yang hendak memukulku? Paman, biarkanlah aku membalas pukulannya. Lepaskan aku. Sempaka. Lepaskan saja anak perempuan itu, Paman. Biar dia merasakan pukulan ini. Hup, hup, Ayo. Paman, lepaskanlah aku. Sempaka. Kaulah yang bersalah memukul anak itu. Ayo, kita kembali. Awas kau setan! <laughs> Ayo kita coba lagi. Loh, ceng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu anak. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Raden Setakling kemudian membawa kembali cempaka yang masih merasa penasaran dipukul oleh jeram sawah Nah, pada pendengar sekalian, apakah yang kelak akan terjadi pada pertemuan besar itu? Apakah Eyang Wanayasa bersama dengan rombongannya akan berhasil menolong Raden Purbaya dari tangan jerangkong hidup? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Lu Andalan dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.